بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص والإحضار النية في جميع الأكمال أعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Barakah. Babul ikhlas. Bab menerangkan tentang ikhlas wa ihdharin niyah dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal di seluruh amal-amal wal agwa dan seluruh ucapan-ucapan al barizati adh-dhahirati baik yang zahir wal khafiyati maupun yang samar. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan manusia itu illa liya'budullaha kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin coba syakil mirwah marawi biar enggak panas itu sedikit Dan tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan bagi Allah dalam agama. Tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah baik syirik terang-terangan maupun syirik khafi, syirik yang samar yaitu riya. Hunafa ma'ilina anil adyan berpaling daripada semua ajaran agama-agama selain Islam bukan Islam ke Hindu-Hinduan ke buddha buddhaan ke Kristen-Kristenan ke Jahiliyah-Jahiliyahan tapi Islam murni ajaran Islam murni 100% mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas murni imannya tidak boleh bercampur dengan ajaran agama lainnya. Kemudian wa yuqimus shalah dan mereka diperintahkan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat dan diperintahkan mengeluarkan zakat, wadali kadinul dinul dan itulah agama yang lurus mustaqimah Hah? itu agama Islam ibadah hanya kepada Allah ninggalkan segala bentuk kesirikan kekufuran melaksanakan sholat mengeluarkan zakat itu adalah agama Allah nah itu sebagian ulama menyatakan tidak melaksanakan sholat bisa dihukumi kafir walaupun malas kenapa? Karena perintah tauhid dan perintah iqamis shalah itu satu. Tapi jumhur kebanyakan ulama menyatakan kalau memang karena malas tetap hukumnya Islam. Nah, tapi kalau karena meninggalkan itu karena dan karena mengingkari kewajiban sholat baru dihukumi kafir dan murtad. Qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha tidaklah meraih Allah meraih ridho Allah luhumuha daging-dagingnya sembelihan hewan sembelihan wala dimauha dan darah-darahnya hewan sembelihan hmm? Lantanul birra. Hmm. hmm. Oh, dah ada di sini. Eh? Ha? Langsung kan? Khas badin. Maafi. Wujud. Aku dah halbana gerak maafil kita pada awalnya. Tidaklah meraih rida Allah darah daging-daging hewan sembelihan atau darah-darah hewan sembelihan walakin tetapi yanaluhu yang meraih rida Allah itu adalah at-taqwa minkum ketakwaan di antara kamu Dulu orang Arab zaman jahiliyah kalau motong hewan kurban itu darah-darahnya diusap-usapkan ke Ka'bah. Sebagian daging-dagingnya itu ditempelkan ada di Ka'bah. Dianggap itu sudah makbul gitu. Maka Allah menyatakan bukan darahnya ini. Tambah rusuh kabeh itu ya. Nah, pokoknya bukan darahnya yang sampai kepada Allah atau dagingnya tapi takwanya kamu, kamu melaksanakan perintah Tuhan itu yang akan sampai kepada Allah. Eh, ya? nah, jadi uh, bukan yang bohirnya itu kamu berikan kalau, kalau, kalau sedekah makanan berarti makanan itu sampai kepada Tuhan sesajen itu namanya Hah? bukan itu kamu melaksanakan perintah itu yang sampai kepada Tuhan karena berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala gitu Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul in tukhfu. Katakan jika kamu menyembunyikan ma fi sudurikum ay ma fi qulubikum, apa yang di dalam hati kamu, aw tubduhu atau yang kamu jelaskan, apa yang di hati kamu, inti simpan maupun inti jelaskan, ya Allah maka Allah Maha mengetahuinya. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Bahasanya hati aja Allah paham. Kenapa? Yang membuat kamu bisa berbahasa hati itu juga Tuhan. Dalam ayat yang lain disebutkan, Ya alamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasia dan yang lebih daripada rahasia. Lebih sembunyi daripada rahasia. Akhfa minas sir. Ya alamu sirra wa akhfa minas, minas sir. Rahasia Allah mengetahui rahasia. Rahasia itu apa? Rahasia itu yang kamu simpan dalam hati, yang lainnya nggak tahu. Inti aja yang tahu. Itu rahasia. Tapi yang lebih sembunyi daripada rahasia, lain lagi. Yang belum ada dalam hati inti, yang bakal akan terjadi dalam hati kamu, itu apa? Allah maha tahu. Inti sendiri nggak paham. 100 tahun yang eh, 20 tahun yang akan datang inti kepingin apa? Apa yang akan terlintas dalam hati kamu, kamu sendiri nggak paham. Lebih sama daripada rahasia. Allah maha mengetahui. Subhanallah. Apa tadi ayat yang lain? Lantana tanalul birra. Lan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan kamu tidak akan meraih albir kebaikan. Ada yang mengartikan kebaikan dengan sebenarnya. Hatta sehingga kamu tunfigu mengeluarkan ma tuhibbun apa yang kamu senangi. Kalau punya kambing banyak, kambing yang paling kamu senangi mana? Inti keluar kesedekakan. Itu baru benar-benar baik. Tapi kalau pan kambing yang sudah sakit parah kena kanker tumor, inti sedekahkan itu tidak bir memang tidak baik kamu tidak akan bisa meraih kebaikan sebenarnya sehingga kamu siap memberikan yang ter yang yang pak yang, yang kamu cintai daripada milik kamu ini ya? Ada lagi yang mengartikan albir itu adalah martabat yang sangat tinggi di surga. Kedudukan yang sangat tinggi ada di surga. Lantanalul biro kamu tidak akan bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ada di surga itu sehingga kamu mau mengeluarkan memberikan apa yang kamu cintai. Nah, enggak, enggak, enggak semua orang mampu itu. Karena itu derajatnya tinggi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba itu dibuka pintunya biar enggak terlalu panas. Nah, Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anaknya yang masih kecil diminta sama Rasulullah diserahkan. Dan itu adalah yang paling berharga bagi beliau. Kemudian seluruh hartanya diberikan. Ketika Rasulullah meminta dana dari sahabatnya untuk dakwah macam-macam yang ngasih ada yang ngasih seperempat daripada seluruh hartanya Sina Umar separuh kasihkan sama Rasulullah separuh kasihkan Sina Abu Bakar dikuras semuanya 100% kasihkan Sina Umar ketika ngasih separuh ditanyakan Ya Umar matarak tali ahlik ini banyak Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Nisfahu ya Rasulullah atau mitlahu ya Rasulullah sama dengan yang aku keluarkan kemudian Sina Bakar semuanya dikasih mana tarak li ahli ya Abu Bakrin taraktu Allah wa rasulah taraktu lahum Allah wa rasulah aku tinggalkan huh, untuk mereka Allah dan Rasulnya cinta kepada Allah dan Rasulnya kata Nabi ma bainakuma mithil ma baina maqalatikuma derajat kamu keduanya ini seperti derajat ucapan kamu kalau ini 100% ini 50% Hah? Nah, kalau sudah demikian dapat martabah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini satu gambaran Di kantongnya inti ada 100 ribu Ada 50 ribu Ada 20 ribu Ada 10 ribu Ada 5 ribu Ada 1000 Yang paling kamu cintai yang mana ini? Kalau yang yang yang yang seribu yang kamu keluarkan Ya ndak birin deh Tapi kalau kamu mengeluarkan yang paling kamu cintai Wah ini bir Mialaf yang kamu keluarkan tidak <laughs> semua orang, karena itu derajatnya tinggi. Nah, cuma kadang-kadang orang pakai ayat ini untuk minta, bukan untuk ngasih. Nah, lantanul roh hatta tufiqu atau hibun Ini yang zan zan kasih kenana dari tadi ya. Lah ini nggak bener ini. Ini ayat dibuat silah ini. Ini dibuat ngerampok ayatnya ini. Ini nggak bener. Nah, si soal ada yang perlu ditanyakan. ما في أيه